mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah air yang jernih dan bening ini. Sejuk yang mengalir bersih. Bagaimana kalau seandainya air yang bersih, bening, sejuk dan mengalir ini ada di hadapan rumah salah seorang kita. Lalu Anda mandi di sungai ini lima kali sehari semalam. Subhanallah. Apakah masih ada tersisa pada diri Anda kotoran-kotoran atau daki? Lima kali mandi sehari semalam di sungai yang bening, bersih, dan airnya mengalir terus berganti ini tentu tubuh Anda, badan Anda akan bersih dari daki dan kotoran. Demikianlah salat lima waktu. Salat lima waktu laksana sungai yang airnya mengalir bening, bersih dan sejuk. Anda membersihkan jiwa Anda, diri Anda lima kali sehari semalam sehingga dosa-dosa anda dihapuskan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia perumpamaan salat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksana sebuah sungai yang airnya bening, bersih, sejuk mengalir di hadapan rumah kita. Lima kali sehari semalam kita membersihkan diri kita. Lima kali sehari semalam kita mandi di sungai lima waktu. Maka sebagaimana Anda mandi di air sungai yang bening dan bersih itu membersihkan jasad Anda, tubuh Anda dari daki dan kotoran, demikian juga salat lima waktu sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membersihkan diri kita dari dosa, dari kesalahan-kesalahan, membersihkan jiwa kita, menenteramkan hati kita sehingga Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Mari sambut air yang bening dan mengalir ini. Mari bersihkan diri Anda di sungai lima waktu, lima kali sehari semalam. Bermunajat, memohon, mendekatkan diri, rukuk, sujud, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dan juga memperbaiki ibadah-ibadah kita kepadanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulaga TV. Tulaga mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya. ahlinya.